Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan perjalanan kita ke tempat ini dihitung oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Kita lanjutkan kajian kita, kajian kita bertauhid. dan kita sekarang berada pada bab la yuqal assalamu ala Allah. Bab tidak boleh mengatakan assalamu ala Allah. Semoga keselamatan atas Allah. Jadi nggak boleh seperti itu. Kalau assalamu ala nabi masih mungkin. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin mungkin. Tapi kalau assalamu ala Allah, semoga salam sejahtera bagi Allah indah tidak Wafis sahihi dan dalam hadis yang sahih Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu dari Abdullah bin Mas'ud. Semoga Allah meridai beliau. Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat yang mulia. Abdullah bin Mas'ud sahabat yang termasuk il, termasuk fuqaha sahabat termasuk ahli ilmunya sahabat. Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان Dahulu apabila kami sholat bersama Nabi, kami mengucapkan kalimat Assalamu Allah. Semoga keselamatan dan kesejahteraan untuk Allah. Min ibadihi dari para hambanya. Assalamu ala fulan wa fulan. Semoga keselamatan untuk fulan dan fulan. Dulu sahabat bacanya seperti itu. Ketika sholat, Eh, ketika bersama Nabi dalam sholat mereka membaca seperti itu. At-tahiyatul itu, at-tahiyatul lillahi wa salawat wat lillah. Terus Assalamualaikum ayuhan Nabi nabiyuha. Dulu itu sahabat ada yang mengatakan assalamu Allah. Atau pokoknya dalam sholat lah membaca assalamu Allah. Terus ditegur sama Nabi la takulu assalamu Allah. Jangan kalian mengatakan assalamu ala Allah. Semoga keselamatan untuk Allah. Fa inna Allah salam. Karena Allah lah assalam yang memberikan keselamatan. Karena kalau kita katakan assalamu ala Allah, semoga keselamatan bagi Allah berarti konotasinya Allah memiliki sifat kurang. Selamat dari apa? Semoga keselamatan bagi Allah. Selamat dari apa? Selamat dari kekurangan. Selamat dari penyakit. Padahal Allah tidak memiliki Padahal Allah tidak mungkin ya tersifati dengan kekurangan, dengan aib, dengan penyakit, tidak mungkin. Sehingga perkataan assalamu Allah semoga keselamatan bagi Allah ini mengandung konsekuensi negatif dan tidak boleh karena Allah lah yang memberi keselamatan bukan malah didoakan untuk mendapatkan keselamatan bisa dipahami ya pelajaran yang bisa dipahami dari hadis ini yang pertama tafsirus salam tafsir dari assalam bahwa Assalam artinya zat yang maha memberi keselamatan. Jadi kalau Anda dalam kondisi darurat, Anda dalam kondisi butuh bantuan, sebutlah nama Allah. Apa itu tadi? Assalam. Allahumma ya Allah antas salam engkau lah zat yang memberikan keselamatan selamatkanlah aku dari musibah ini ya Allah ya Kemudian yang kedua assalam tahiyatun. Salam artinya ucapan selamat. Nomor tiga, tus annaha la tasluh lillah. Dan ucapan selamat itu tidak boleh diberikan kepada Allah. Karena konsekuensinya adalah satu menganggap Allah itu mempunyai sifat apa? Kurang. Kan gitu kan? sehingga perlu didoakan keselamatan. Nah ini tidak benar. Ar-Rabi'ah alasan karena Assalam adalah salah satu dari nama Allah, dialah yang beri keselamatan dan hanya Allah dan hanya kepada Allah kita memohon keselamatan. Tidak boleh mengucapkan Assalamu Allah. Yang terakhir ta'limuhum at-taqiyya allati tasluk lillah telah diajarkan kepada para sahabat ucapan penghormatan yang sesuai untuk Allah. Jadi tidak boleh mengucapkan Assalamu Allah. Itu intinya ya. Bab kaulillahi kita tadi bab baru bab firman Allah maaf bab perkataan seseorang Allahumma gfirli in Ya Allah ampunilah dosaku jika engkau menghendaki ini nggak boleh ngomong seperti itu Ya Allah, pilih panjenengan kerso. Ya Allah, tolong panjenengan sembuhkan penyakit aku. Boleh tidak? Hmm? Allahumma in syi'ta Isfini, ya Allah jika aku berkendak maka sembuhkanlah penyakitku. Boleh nggak doa tulis? Allahumma in syi'ta ifirli, ya Allah jika engkau berkehendak maka ampunilah dosaku. Tidak boleh. doa seperti ini tidak boleh. Kita baca ya. Wa fi sahihi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta janganlah salah satu di antara kalian berdoa Allahumma ghirli ya Allah ampunilah dosaku in syikta jika engkau berkehendak. Allahumma rahamni in syikta Ya Allah, jika engkau berkehendak rahmatilah aku. Tak boleh. Doa seperti itu tak boleh. Lihat Liyazimil masalah. Hendaklah kalian berkeinginan kuat dalam berdoa. Fa'innallah Allah la mukrohun lahu. Sungguhnya Allah tidak ada suatu apapun yang memaksanya untuk berbuat. Allah maha, maha, maha berpertolongan, nggak usah kalau inci, nggak usah pakai kalimat jika engkau berkendak, ya langsung aja minta apa yang minta, nggak usah pakai kata inci ya jika aku berkendak. Ya Allah pilih panjangan kerso, ya Allah obatilah penyakitku, ya Allah pilih panjangan kerso, angkatlah musibahku, nggak boleh. Langsung, karena Allah pemilik keselamatan Ya, tak boleh ada kata kata insyita atau jika Anda jika engkau apa? berkehendak, tidak boleh. Wal yu'azzimir rohba seorang yang berdoa harus mengagumkan harapannya, tekadnya. Fa allah la yata'azamuhu syai'un atahu. Karena sesungguhnya Allah tidak merasa berat atas sesuatu yang dia berikan. Makanya nggak usah pakai kalau kau berdenda, karena Allah tidak pernah terpaksa, karena Allah tidak pernah merasa berat dengan memberikan apa yang diberikan kepada hambanya. Kandungan bab ini satu, An-nahyu anil istisna doa. Larangan berdoa jika engkau menghendaki. Larangan mengucapkan kata jika engkau menghendaki dalam doa. Ya Allah jika aku berkehendak maka binasakanlah musuhku itu. Tanda Kata-kata jika engkau berkendak itu tidak diperbolehkan. Menunjukkan tidak yakin dengan apa? Doanya. Nomor dua, bayarul ilah fi dalika. Alasannya mengucapkan tersebut tidak boleh karena dengan itu seakan-akan Allah merasa keberatan dengan permintaan hambanya atau merasa terpaksa untuk memenuhi permohonan hambanya. Makanya nggak boleh pakai kata-kata seperti tadi. Wasalif nomor tiga, kaulul ya'zimil mas'alah. Diperintahkan untuk berkeinginan kuat dalam berdoa. Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah <coughs> sedangkan engkau dalam keadaan yakin bahwa engkau dikabulkan. Jadi kalau kita berdoa itu harus yakin sama Allah, tidak boleh ragu-ragu. Yakin bahwa Allah uh, mengijabai doa. Udu'uni astajib lakum. Berdoalah, mintalah kepadaku, aku akan mengabulkan permohonan. Kemudian pelajaran nomor 4 Iqdamur Pentingnya membesarkan harapan dalam berdoa kepada Allah. Kalau gantungkan harapan sama Allah, jangan tanggung-tanggung. Besarnya harapanmu kepada Allah, sebesar itu pula ibadahmu kepada Allah. Karena engkau berharap kepada Allah itu ibadah. Tidak seperti yang dipahami oleh orang sufi. Aku, aku tidak pernah meminta dan berharap kepada Allah. Tapi kalaupun aku berharap kepada Allah, maka aku berharap aku, agar aku tidak berharap. Orang berkata, aku tidak ingin sesuatu. Aku tidak ingin berdoa minta sesuatu kepada Allah. Tapi jika aku terpaksa meminta kepada Allah, maka aku meminta agar aku tidak meminta. Orang sufi. Karena dengan meminta, keinginan itu akan membelenggu dirimu. Akan menyebabkan penghambaanku kepada Allah itu berkurang karena permintaanku tersebut. Ini tidak benar, meskipun kelihatannya benar. Engkau meminta kepada Allah itu bukti penghambaanmu bahwa kamu butuh Allah. Perasaan kamu butuh Allah itu adalah ibadah. Merasa lemah di hadapan Allah itu ibadah. Para nabi adalah orang yang paling takut, paling bertakwa. Tapi mereka minta sama Allah. Nabi aja meminta kepada Allah. Berbeda dengan orang sufi. Aku ibadah bukan karena aku ingin surga, bukan karena aku takut neraka. Tapi karena cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak benar. Orang sufi mengatakan orang beribadah kok minta surga kayak pedagang saja. Ibadah cari untuk rugi. Ibadah kok takut neraka, kayak ibadahnya budak saja, takut dimarahin sama majikannya. Kita katakan, kita memang berjaga sama Allah. Allah sendiri kok yang mengatakan kok. Innal ala atau Allah sesungguhnya barang dagangannya Allah itu mahal. Barang dagangannya Allah itu apa? Surga. Dan Allah mengatakan aku akan memberi amalannya orang-orang beriman. Kita sedang berniaga sama Allah. Zaman nah, yang kedua ibadah kok takut terasa kayak budak saja. Loh memang kita budaknya Allah kok. Makanya kita dikatakan Abdullah hambanya. Dan kemarin sudah saya jelaskan bahwa orang itu kalau beribadah harus mengumpulkan tiga rukun ibadah, tiga rokaat ibadah, tiga pilar ibadah. Jadi kalau antum panjenengan beribadah harus ada dalam diri antum atau panjenengan tiga hal. Ibadah itu harus ada tiga hal dalam diri kita. Yang pertama al-mahabbah. Karena dorongan cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua karena ar-raja' Tepatnya roja berharap. Berharap pahala, berharap ampunan, berharap surga. Yang ketiga, al-khawf, takut. Takut dari neraka Allah, takut mendapat hukuman Allah. Jadi orang beribadah itu harus mengumpulkan tiga hal ini. Dalam hatinya ada perasaan cinta sama Allah, ada perasaan mengharap pahala Allah, ada perasaan takut terhadap nerakanya Allah. Harus ada tiga hal. Barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan cinta, bahwa zindik, maka dia orang zindik. Akhirnya nggak nggak peduli dengan syariat, sudahlah nggak usah pakai yang penting aku cinta sama Allah. Paling kalau tingkatannya sudah makrifat sudah nggak pakai syariat syariat, yang penting cinta sama Allah. Kan gitu lah ujung-ujungnya itu kalau kata itu. Barang siapa mencinta, barang siapa beribadah karena cinta saja, bahwa zindiq. Maka jadi orang zindiq. Kurang perhatian sama syariat. Ala wudhu. Waktu baik kabe, betul kabe. Ingin ini ya boleh, ini ini. Akhirnya gak perhatian sama itu. Yang penting apa? Cinta. Kalau gak paham, guys gak ingin surga, gak ingin apa? Neraka. Yang penting ingat sama Allah. Akhirnya kasih malu kali kalau Gusti. Betul-betul itu. Dan seterusnya. Nah, itu ya. Barang siapa beribadah karena cinta saja, bahwa zindiq akan jadi orang zindiq. Waman abidallah birroja'i faqat. Barang siapa beribadah karena rojak saja, maka dia akan jadi murjiah. Yang penting iman. Waman abidallah Waman abidallah karena siapa menyembah Allah hanya karena takut saja akan jadi haruri, menjadi orang pewaris. Wa man ya'budullah bil mahabba wal raja wal khawf wahidun maka dia adalah orang wahid ahli tauhid. ya, jadi beribadah itu harus mengumpulkan tiga hal lagi. Kemudian nomor empat ikhlamir rohba tadi saya. Nomor lima at-ta'lil hadal amr. Alasannya adalah karena Allah adalah maha kaya, maha luas karunia-Nya, maha kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Ya. Bab berikutnya, bab la yaqulu 'abdi wa amati Ba, janganlah mengatakan kepada budaknya hambaku atau amati abdiku. Abdi kalau untuk cowok, amati untuk perempuan. Ya repot kalau nggak ngerti bahasa Arab jelasnya Jadi kalau punya pembantu nggak boleh dikatakan ini hambaku nggak boleh. Seperti zaman dulu kan raja-raja itu kan menganggap bahwa itu apa? Hamba, ya kan? hamba untuk diri wahai Prabu. Kan gitu kan? Betul nggak? Nah, ini nggak boleh kata-kata ini. Karena kata-kata karena kata-kata abdul hamba itu hanya untuk ha, ah, diperuntukkan dinisbatkan kepada Allah. Kan zaman dulu kan gitu pak. Nah, sejarah zaman dulu kan bawahnya, patihnya, menterinya, pengawalnya di kota gusti kan gitu kan hamba akan melaksanakan kan gitu kan. Nah perkataan hamba ini tidak boleh. Kalian adalah hambaku, eh, tidak boleh. Ya, gitu loh maksudnya ini. <clears throat> Wa bis sahihi dan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal Rasulullah bersabda la yaqulanna ahadukum at'im rabbaka Janganlah salah seorang di antara kamu mengatakan kepada pelayannya Asim Robbaka hidangkan makanan ataukah berikan air wudhu atau ya wazir Robbaka tidak boleh seorang majikan atau tidak boleh seseorang berkata kepada budak Asim Robbaka berikan makanan kepada Tuhanmu maksudnya apa di sini? Hah? Hmm? Majikan majikan Cuma Ustaz Yusuf Harun menerjemahkannya Gusti Rob, Gusti Pangeran bukan gitu ya? Dalam kurungnya ada tulisannya apa ya? Hah? Robbaka itu itu asli asli apa namanya? Yang ada kalimat Robbaka itu Pak, itu asli bahasa Arabnya. Coba kalian baca bahasa Arabnya. Jangan lihat terjemahnya, lihat bahasa Arabnya aja. Layakul ahadukum janganlah salah satu di antara berkata akim robbaka berikan makanan kepada robbaka Tuhanmu Maksudnya di sini siapa tuanmu itu? Majikan gitu loh ya. Nah cuma Ustaz Yusuf Halil terjemahkannya Gusti Pangeranmu. Paham nggak maksud ini? Jadi misalnya gini, zaman dulu, zaman dulu, zaman bujak-bujak, zaman kerajaan-kerajaan zaman biar. Ada orang ngomong sama puja, eh, cepat ambilkan makanan untuk Tuhanmu. Maksudnya Tuhan ini siapa? Majikan rai tidak boleh. Lafat aslinya hadis berikan makanan. Coba lihat itu apa namanya hadisnya. Af'im berikan makanan robaga kepada Tuhanmu. Ya diterjemahkan sama saja sembarun. Eh, berikan makanan kepada Gusti Pangeranmu. Siapa yang dimaksud Gusti Pangeranmu? Tuhanmu Robaga di sini nih majikan. Paham? Paham ya? Berarti menurut Menterjemah kita ini, guru saya, Ustaz Yusuf Barus. Berarti, boleh gak memanggil Allah dengan Gusti Pengira? Itu paham gak ini? Tidak boleh seorang kuda, ya dikatakan kepadanya berikan makan kepada gusti pangeranmu kan dilarang seperti itu berarti menurut pemahaman penerjemah boleh nggak manggil Allah dengan Gusti Pengiran. Nah, ya, itu loh, paham dan maksud saya? Ini larangan kepada memberikan gelar kepada majikannya, bukan kepada Allah. Maksudnya pener penerjemah ini Gusti Pengiran itu miliknya Oh. ya? Jangan salah paham loh. Jangan salah sampai saat Anda meyakini, oh berarti nggak boleh manggil Allah dengan apa? Gusti Pengiran. Padahal maksudnya penerjemah itu larangan bagi sesama manusia memanggil manusia yang lain dengan sebutan paham? Karena sebagian kita kan antipati dengan kata-kata apa? Gusti Pangeran. Kemudian ada Ustaz pengiran Pangeran itu nggak boleh Ustaz. Ada pembahasan di mana kita butuh ke mana? Ini Ustaz halaman berapa ya? Halaman 52. Padahal yang dimaksud di sini larangan nggak boleh mengatakan Gusti Pangeran ini kepada siapa? Sesama manusia. Berarti menurut mazhab yang penerjemah boleh untuk salah paham loh ini. Karena sebagian ada yang mengatakan nggak boleh kan boleh gitu ya? mengatakan Gusti Pangeran kepada siapa? Berarti kalau wong Jawa ngomong Gusti Pangeran tinggal dukur gak turu-turu, betul tidak itu? Ya wes saya ngerti nih. Karena sebagian ada yang nggak setuju nyala kan? Allah kok dipanggil Gusti Pangeran. lagi Kemudian wal yakul hendaklah pelayan mengatakan sayyidi. Nah, perhatikan nih, penting ini, ini banyak hukum di dalamnya nih. Hendaklah pelayan mengatakan sayyidi, wahai tuanku. Jangan memanggil ya Robbi, wahai tuanku. Melom, bahasa Inggrisnya apa? Melom, apa? Bahasa Inggrisnya? apa? Eh. Orang Inggris kalau orang pengikut kalau manggil Yesus apa? Iya kan? Nah itu antara Sayyidin. Jangan paling lah kita balik aja. Waliyakul Sayyid hendaklah seorang kuda memanggil majikannya dengan sebutan apa? Sayyidi majikanku, tuanku. Atau maulaya yang artinya tuanku. Dan jangan memanggil Robbi Tuhanku. Berarti boleh nggak seorang hamba memanggil majikannya Sayyidi boleh mana? Dianjurkan unifal yakul kok tidaklah seorang budak atau pelayan memanggil majikannya dengan sebutan Sayyidi. Berarti boleh manggil Nabi dengan Sayyidina. Orang budak sebut majikannya aja boleh kok. Paham tidak? Karena kita biar enggak biar enggak apa? Biar enggak salah paham itu loh. Paham enggak oleh ya gitu kan. Kalau kita kan jelas ini Faliyakul hendaklah seorang budak berkata apa hendaklah seorang apa pelayan berkata Sayyidi Sayyidku Maulaya Tuanku Walayakul akadukum dan janganlah salah seorang di antara kalian berkata kepada kepada siapa? Kepada pelayannya abdi hambaku atau amati abdiku. Tetapi hendaklah mengatakan ya, Fata itu pemudaku Gini, gini, gini no, sekarang itu gak ada perbudakan Jadi sampai agak kurang begitu connect gitu Kalau zaman ini Anggaplah ini zaman dulu ya Saya punya budak Saya nggak boleh mengaji, memanggil budak saya Ya abdi Wahai hamba saya Pakai kata-kata abdi Boleh gak? Gak boleh Tapi pakai kata-kata ya pasai Ya pasaya Wahai pemudaku gitu. Karena dulu itu budak itu kan, kan anak-anak kecil, jadi kan budak masih umur belasan tahun jadikan budak. Zaman dulu gitu, dijual di pasar. Maka dipanggil ya patai. Kalau perempuan dipanggil uh, ya patati, wahai gadisku. Wah gulami, wahai anakku. Karena budak kecil-kecil itu dipanggil gulam, budakku. Jangan memanggil ya sayyidi. Kita dipahami ya? Oke. Okay. Kesimpulannya seperti ini. Tidak boleh seorang berkata kepada kalau dia punya budak, maka seorang tidak boleh berkata kepada budaknya, ia ya abdi, wahai hambaku. Tidak boleh karena abdi itu hanya boleh disebabkan kepada Allah. Sampai sini paham? Dan tidak boleh seorang hamba sahaya memanggil majikannya dengan sebutan ya Robbi. Wahai pangeranku atau wahai gusti pangeranku, wahai Tuhanku. Tapi panggil apa? sayyidi kan gitu kan maka sebenarnya kalau bahasa Indonesia sih sama aja artinya tapi kan bahasa Arab maka ini harus paham bahasa Arab untuk memahami ukurannya. baik pelajaran atau kandungan satu satu kandungannya Anak yukaulu abdi wa amati Larangan memanggil budaknya dengan sebutan Abdi Abdi ini budak laki-laki Amati budak perempuan itu kasih tulisan tuh, haji bocah laki-laki, kemudian amati bocah perempuan. Amati itu bahasa Arab arti. Gini gini gini, biar kamu nggak bingung. Itu di kitab sama kan ada bab 52 ya? ya. Ada tulisan abdi kan gitu kan? Ya. Kasih kasih tulisan abdinya itu. Hamba laki-lakiku. Hamba, hambaku yang laki-laki. Amati hambaku yang perempuan. Paham ya? Ya, abdul itu bahasa Arab artinya budak laki-laki. Kalau amatun artinya budak perempuan. Baik, dilarang bagi hamba saya untuk menyebut Gusti Pangeranku atau dalam kurung Robbi. Berarti apa ini? Berarti panggil Allah dengan Gusti Pangeran boleh enggak? Nah, menurut pengarang kita sih dan dilarang untuk menyuruhnya dengan mengatakan hidangkan makanan kepada gusti pengiranmu wahai hamba sahaya wahai puja, berikan makanan kepada hamba kepada apa eh, gusti pengiranmu kepada Tuhanmu tidak boleh ya diajarkan kepada si Tuhan supaya mengatakan bujangku atau pataya gadisku patati atau anakku gulami sebagai ganti dari apa tadi abdi belum tak sampai ini ya. dan diajarkan kepada pelayan untuk mengatakan sayyidi tuanku. Berarti boleh nggak mengambil memanggil sayyidi kepada masjid kepada majikan? Berarti boleh nggak kita mengatakan kepada Rasulullah sayyidina Muhammad? Boleh. Kalau sampean punya pelayan, pelayannya manggil sampean sayyidi boleh. Bagaimana dengan manggil Rasulullah? Boleh dah. Tapi nek sholat ojo, gitu loh. Soalnya nek sholat itu solu kama ro'aitumuni usolli sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Dan Rasul itu kalau sholat, bagaimana beliau ketika tahiyat Allahumma sholli ala Apakah mungkin Rasulullah ngomong untuk dirinya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Kan lucu Ya Allah berikan keselamatan kepada tuanku Muhammad pada beliau sendiri Itu menunjukkan ketika sholat Rasulullah nggak pakai keinginan. Sedangkan dalam masalah sholat gak boleh ditaati. Ayo, ah kan gitu kan masalah sholat itu. Kecuali di luar sholat. Sesekali mengucapkan ketika sholawat sehingga mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau non sholat, non sholawat, pakai Sayyidina boleh. Apa enggak? Selain sholat dan sholawat. Kalau sholat, tidak boleh sehingga. Paham ya? Tapi kalau sholawat, boleh sesekali. Tapi kalau non sholat dan sholawat, boleh. Seperti kita harus berpegang teguh dengan ajaran Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya katakannya bersayyidina tapi dalam konteks sholawat dan sholat apa tidak? Jadi bahagia sampai sini? Baik, terus. tanbil murad wa tahqiqut tauhid hatta fil alfaz. Maksud hal tersebut adalah pengamalan tauhid dengan semurni-murninya sampai dalam hal ucapan. Ya, sampai dalam hal ucapan saja tidak diperbolehkan salah ucap. Dan kemarin kan sudah dijelaskan bab sebelumnya, tidak boleh kita mempunyai nama Abdul, kemudian setelah Abdul itu bukan nama Allah. Tidak boleh. Abdul Hadan, Abdul Husain itu nggak boleh ada orang namanya Abdul Muttalib boleh kalau dia mengatakan dosa Rasulullah kan pernah ngomong Aku adalah sapi yang tidak pernah berdusta. Aku adalah putranya Abdul Muttalib Loh, Rasulullah mengakui bahwa dia putranya Abdul Muttalib Berarti boleh nama itu. Jawabannya nggak boleh. <clears throat> Nah, Nabi kok ngomong Ustaz? Nabi itu mengabarkan kasus dari jeneng. Paham? Seperti Rasulullah berjawab, "Ya abdi mana wahai abdi mana?" Itu jadi senang. Paham enggak? Kan Rasulullah ketika di, ketika diangkat dari Nabi kan naik bukit coba berjawab kan, "Wah, ya abdi mana? abdi ya abdi Uzza ya." Disebutkan abdi abdi. Kok kok kok disebut Nabi berarti kan boleh kan? Nah, Nabi nyebut karena sudah jadi nama. Tapi kalau sekarang kita sampai punya anak, dikasih nama Abdul Uzza, boleh tidak? Tidak boleh hambanya Uzza. Uzza kan patuh Kan gitu kan? Punya anak namanya Abdul Fadlan. Wah, teman-teman. Tak boleh. Abdul setelah Abdul harus apa? Nama Allah. Abdul Khalik, Abdul Manan, Abdul Qahar, Abdul Rahman. Jadi setelah Abdul tak boleh selain nama Allah. Ya, Wallahu'alam. alam Selesai, ada pertanyaan silakan. Itu tadi kan menjelaskan tentang eh, apa yang berdoa itu kan ada tiga eh, itu rasa Allah beribadah. Kan beribadah. Beribadah itu kan Nah itu Itu berapa? itu sendiri apakah itu termasuk mereka itu orang-orang yang besar tidak dapat taubat atau tidak? yang apa? Orang jisik itu sendiri mereka kan beribadah. Ibadah mereka itu kan tanpa dilengkapi dengan tiga kriteria itu tadi. Apakah diterima amal ibadahnya tersebut? Kebanyakan orang kalau kalau jindik sendiri pengertian jindik artinya orang rusak. Jindik sendiri ya, tanpa melihat kriteria jindik artinya orang yang kayak mulkit, percaya malam bareng kalau bukti barang gitu gitu. Termasuk orang yang jindik, rusak, orang yang pemikirannya rusak gitu ya. Jadi kalau biasanya orang begitu itu sudah nggak peduli lagi dengan hadis-hadis Nabi, syariat-syariat Nabi, tata cara dalam ibadah nggak peduli. Oh yang penting apa? Tidak peduli lagi karena kan nggak penting gitu Kita diterima. Kan cara ibadah harus tidak cukup ikhlas karena Allah. Tapi harus apa? Sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Ya Allah izinkan aku bisa untuk tanpa utang. Gak usah izin, langsung aja ya Allah saya minta terbebas dari utang. Iya. Karena kalau berdoa itu tunjukkan bahwa kau itu berazam. Jadi boleh kalian berdoa, ya Allah izinkan saya untuk hidup tanpa hutang. Tuh gak usah izin, langsung aja ya Allah kuasakan untuk saya. Ya Allah kuasakan untuk saya apa ya Allah berikan kebebasan kami dari hutang. Kan Rasulullah dari doa. Di mana Allahumma ini a'udzubika Min wala balik daini ya Allah aku berlindung kepadamu dari terlilitnya hutang langsung saja minta perlindungan gak usah pakai izin apa gak izin gitu ya. Jadi kalau sudah seperti itu ya juga Tapi insya Allah kalau dulu nggak ngerti ya tidak apa-apa. Yang lain apa? Jadi kalau berdoa itu tunjukkan bahwa kamu berazam, bertekad kuat gitu loh. Jangan ya Allah pilih panjenengan terso, ya jangan nggak serius itu doa ini. Doa yang serius, minta sama Allah. Karena Allah maha melakukan fa'alun lima yurid Allah mengerjakan apa yang ia inginkan ya. Nggak, nggak usah pakai seperti itu. Silakan yang lain ada pertanyaan. Nah, Apa? Khawarij bukan ahli sunnah, Indik apalagi murjiah bukan. Ahlu sunnah ya ahlu sunnah yang sesuai dengan tuntunan Nabi dan tuntunan para sahabat. Jadi khawarij bukan ahlu sunnah, murjiah juga bukan ahlu sunnah. Tiga tadi yang ahlu sunnah ya, yang yang mengumpulkan tiga tiganya. Ibarat kepala itu mahabbah, sayap kanan itu roja, sayap kiri itu khaw. Kalau nggak ada kepala jatuh, kalau nggak ada sayap jatuh. Harus lengkap. Apa Ustaz, bolehnya mengucapkan Sayyidina kepada Nabi seakan-akan bertentangan dengan hadis kitab Tauhid bab 66. Bab 66. Kalau di kitab aslinya nggak ada, bab sekian nggak ada. Bab 66 ya, coba saya baca. Bab 66, mau selesai ya? Oh, berarti sampai sudah baca di luar. Anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami. Maka beliau bersabda, sayyid yang sebenarnya adalah Allah. Lalu kami berkata, dan engkau adalah orang yang paling mulia dan paling agung kebaikannya daripada kami. Beliau pun bersabda, ucapkanlah semua atau sebagian kata-kata yang wajar bagi kalian dan janganlah terseret setan. Nah kata-kata yang mengatakan uh, ucapkanlah semua ya maksudnya saya tidak tadi kata katakan tidak apa-apa tapi jangan sampai terseret oleh apa setan itu pemahamannya coba kita lanjutkan Ya Rasulullah ya khairana ibna khairina sayyidina ibn sayyidina Wala ya ayuhan nas kulu Wahai manusia, ucapkan dengan ucapanmu Tadi boleh kan enggak? Saya tidak tahu larangan di mana di situ yang menunjukkan nggak boleh kata-kata saya. Jadi orang-orang itu mengatakan Ya Rasulullah anta sayyiduna. Rasulullah mengatakan as-sayyid Allah. Sayyid yang sebenarnya adalah Allah. Tapi katakan seperti yang kalian ucapkan. Tapi jangan ter... Apa tadi? Terteret oleh... Oleh apa? Oleh setan. Berarti boleh tidak? Hmm? Boleh apa tidak? Boleh tetapi kalimat saya tadi jangan sampai membawa kalian kepada apa sifat hulu. Saya pernah jadi kita dulu waktu belajar memakai salah butuh tauhid itu yang dilarang oleh Syekh Utsaimin qaulul mufid. Jadi sayyid yang nggak bolehku adalah pemutlakan. Bedakan kata sayyiduna dengan as-sayyid. Ya as-sayyid. Jadi tak boleh. Tapi kalau ya sayyiduna dinisbatkan kepada dia wahai sayyidi, wahai sayyidku. Jangan ya as-sayyid pakai alif lam. Sang tuan, sang itu berarti Allah. Paham ya? Allah as-sayyid. Tapi kalau sayyidi, sayyiduna, berarti itu kepada diri kita. Maka itu tidak mengapa. Ini insya Allah nanti kalau kata saya buka tafsirnya. Sekarang belum waktunya. Bagaimana tidak boleh Bang Rasulullah ngomong sama ya Rasulullah ngomong kepada Sa'ad bin Mu'ad, sahabat-sahabat Ansor. Ya, wahai orang-orang Ansor, kumu ila sayyidikum. Berdirilah dan sambutlah Sayyid kalian. Rasulullah ngomong gitu kepada siapa tadi? Itu sudah lewat, sudah pernah belum itu pelajarannya itu? Sudah saya jelaskan belum ini? Kan ada dulu di kitab sebelum kitab Tauhid, kita dulu belajar kitab apa? Hah? Sebelumnya, sebelumnya. Al-Firqatul Nadia. Masih ingat kan? Dulu saya terangkan ada kiam yang boleh, ada kiam yang tidak boleh. Ada berdiri yang boleh, ada berdiri yang tidak boleh. ingat tak ini. Kalau berdiri yang boleh itu berdiri terus menuju, kan gitu kan ya? Berdiri yang nggak boleh sekedar berdiri itu tapi nggak pakai menuju kepada orang. Datang tamu, sama berdiri terus datang ke tamu itu boleh. Tapi kalau tamu datang sama berdiri tok tantang sana, ini nggak boleh. Sudah pernah jelaskan itu? Sudah. Di antara dalil pembolehannya adalah Rasulullah berkata kepada sahabat Ansor, Guru berdirilah ila sayyidik kum. Masih ingat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja membolehkan bahkan mengatakan kepada para sahabat Ansor berdirilah menuju sayyid kalian. Padahal saat Mu'ad sama Nabi lebih hebat mana? Ya kalau dibandingkan, ya jelas Rasulullah lebih. jadi Rasulullah dalam poin yang nomor 66 itu tidak memengkari sahabat yang mengatakan Sayyiduna. Tapi yang dipengkari adalah jangan sampai sahabat itu apa? terjerumus dengan berlebihan. Kemudian hendaknya orang yang diberi panggilan as-sayyid mengatakan bahwa sayyid yang sesungguhnya adalah Allah. Seperti gini loh Pak, modelnya gini, gini aja, gampangannya. Boleh nggak mencium tangannya guru? Boleh. Tetapi guru nggak boleh gini-gini Gitu loh. Tapi boleh. Boleh ada? Boleh. Saya Abu Sa'al muridnya saya Albani. Ya, Pernah diajari di Albani di antara cara menghormati guru adalah mencium tangannya. Maka ketika kunjung, saya Abu Ishaq al ini mencium tangannya si Albani. Terus siapa di ada sama si Albani. Dijawab ya saya anda yang mengajarkan ke kami bapak seorang tolak ilmi harus mencium harus sebagai bentuk kemuliaan mencium tangannya ahli ilmu. Iya betul itu. Tapi aku bukan ahli ilmu. Berarti apa maksudnya? Boleh, tetapi hendaklah orang yang dia cium tangannya itu jangan kok terus kemudian disodor-sodor kan gayo gitu loh. Paham saya? Nah seperti itu Rasul mengatakan uh, coba nomor terjemah, apa langsung Arabnya aja ya. Ayo. Baik. Kulna anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, As-Sayyid Allah. As-Sayyid. Beda loh lafaznya. Yang pertama kan Sayyiduna. Ya Rasulullah itu adalah Sayyiduna. Pakai seperti pada diri kita kan. Terus Nabi mengatakan As-Sayyid Allah. Rasulullah nggak mengatakan Sayyiduna Allah. Tidak loh. Rasulullah mengatakan apa? As-Sayyid. Artinya Sayyid yang sebenarnya adalah Allah. Kemudian Kulna Afdalu dapat tapi engkau ini orang yang paling mulia ya Rasulullah. Engkau orang yang paling apa agung di antara kami. Kata Nabi ulu di kauliku. Ya sudah ucapkan ucapanmu tadi. Au bali kauliku Tetapi wala yastajir wala yastajiron uh, eh, jangan sampai setan itu apa? menggelincir atau menggelincirkan atau menyeret kalian ke dalam yang kesalahan. Insya Allah nanti kita terangkan pada pertemuan. Masalah boleh nggak manggil Nabi dengan apa? Sayyidina. Tetapi Nabi memerintahkan kepada sahabat untuk memanggil siapa kemarin? saat bin Mu'ad. Berdirilah menuju Said bin Jadi seperti itu. Dan Rasulullah tadi mengatakan kepada <clears throat> seorang budak, janganlah kalian memanggil majikannya dengan sebutan Ya Rabbi. Tapi sebutlah apa? Sayyidi. Bukan as-Sayyid. Tapi apa? Sayyid. Karena As-Sayyid siapa? Allah. Tapi kalau disebutkan di diri kita, Sayyidi Sayyiduna, Sayyidukum. Masalahnya sama ini gak ngerti bahasa Arab, jadi lebih repot ya soalnya. Karena bahasa Arab juga mau gampang. Ya, yang lain silakan. Saya juga pernah ya, tapi saya tidak begitu hafal tapi ini saya juga pernah membaca seperti yang antum baca. Tapi saya nggak berani karena belum menguasai betul apa yang saya baca pada waktu itu. Tapi saya juga pernah baca seperti yang antum baca. Wallahu a'lam. Yang lain silakan. Jadi ya nggak usah kalau sholat itu. Ini di sini aja, jangan dibingkis. Sama dengan celana, jangan dibingkis, Dijulurkan saja. Tapi pada saat dipotong kalau itu. Iya aja aja. Nah silakan yang lain kalau sebenarnya masih belum ada, masih ada waktu kita jawab. Silakan. Saya nggak tahu kalau ada lapat di tangan gitu. Ada lapat isbal nggak boleh di tangan gitu. Larangan Baju apa tangan? Lapatnya saya bilang lapatnya. Rasulullah melarang isbal diizar sarung dan juga baju gitu kan. Baju apa tangan lapatnya? Ya iya baju. Baju kan. Oh. Jadi bangun saya. Jadi menunjukkan lebihnya itu tidak apa-apa atau saya mau tanya dulu, kita harus saya juga pernah baca tapi masih belum saya kuasai betul ya jadi saya nggak berani tetapi dulu tahu saya nggak ada lapan tangan. Bapak Iqbal itu ada di dalam celana, ada di sarung, ada di baju. Kan gitu kan ya? Nah baju itu sebagian orang memahaminya tangan. pada baju baju maksudnya ke bawah. Makanya saya nggak pernah dulu bapak alam. Tapi saya pernah baca, tapi kurang begitu paham. Ya. Jadi belum saya jawab mas. Ya. Jangan dipahami apa-apa dari omongan saya. Kuatir saya salah. Jadi saya belum bisa jawab. Yang lain. Diteruskan. Aras itu itu sana apa makhluknya Allah? Aras ya sana ya makhluknya Allah. Apakah bertentangan sana sama makhluk? Arsh, arsh secara bahasa jelas. Tetapi kaifiannya bagaimana Allah bersemayam tidak boleh kita apa? Bagaimana? Apakah arus itu makhluk? Ya jelas makhluk. Kullu allah makhluk. Setiap selain Allah adalah setiap selain Allah dan sifatnya adalah makhluk. Jadi kalau itu Allah, kalau bukan Allah dan sifatnya berarti apa? Jadi arus adalah arus itu bahasa Arab kan. Seandainya uh, kita nggak paham arus, bahasa Indonesia ada arus itu. Arus bahasa bahasa Arab, bahasa Indonesia apa? Singgah sana. Makanya itu tadi dipaham tempat itu. Tetapi keisiannya bagaimana Allah duduknya, eh maksudnya, bagaimana Allah bersemayamnya, tidak boleh kita apa? Eh, Inna ar-Rahmanu al arjistawa Allah bersemayam di atas arah. Wajib kita imani, tapi bagaimana bersemayamnya? Kita serahkan kepada Allah. Bagaimana bersemayamnya Allah? Kita nggak bisa. Tapi wajib kita imani bahwa Allah ada di atas harus bagaimana kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ada dulu, setelah itu kalau ada tanya jawab lanjut.